Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din azza wa zakumullah sebelum kita lanjutkan bacaan syarah Al-Arba'in an yaitu syarah hadis yang ke-38 setorkan terlebih dahulu yang hadis yang sekarang ini karena yang kemarin-kemarin sudah ya. Tafadhal antum. Ayo. yataqarrabu hmm? Apa? Wa yadahu wa yadahu allati yabtisu biha Awas, bismillah, fadhal. Antum idza ahbabtuhu Apa? Ada yang kurang tadi ulangi lagi. Man adani waliyan habbah ilahnya wa ma taqarraba ilahnya bisyai'in apa tafadhal Bismillah. Wa ma yazallu 'abdi yubsiru wa yadahu allati yabtasu wa yadahu allati yabtasu Piha, awa? Awa? Awa naam awa sebelah siap? Eh, bismillah. Yang kemarin? Bisa juga? Labas. Tafadhal. Tafadhal. Apa? Wan Ibn Abbas. Yang kemarin atau sekarang? Apa? Wan Ibn Abbas. Allah taala katabal hasanati katabahallaha katabahallahu Apa? Belum. Ya, nanti lantarkan lagi. Antum belum juga? Ya, nanti lantarkan ya. Nanti dihafal nanti na'am barakallahu fikum. Belum kan? Eh, kita lanjutkan barakallahu fikum, selesaikan sekalian. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala kata beliau Summa qala subhanahu kemudian Allah taala menyatakan dalam hadis qudsi tersebut wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratu 'alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil dan tidaklah hambaku mendekatan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa daripada atau di antara apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mencintai sekali kalau seorang hamba mendekatkan diri kepadanya kepada Allah taala dengan perkara yang Allah wajibkan. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara sunnah, nawafil, perkara-perkara sunnah, perkara-perkara sunnah di antaranya banyak sekali. At-taqarrubu ila Allah matlubun wa ma'murun bih. Mendekatan diri kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala matlubun wa ma'murun bih. Diperintahkan dan juga diminta. Bi an ta'malal hasanati wat ta'ati wal qurbat. Yaitu engkau melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan, ketaatan dan juga perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah taala. Wa taqarrubu ila Allah laisa bid-da'wa dan mendekatkan diri kepada Allah itu bukan semata-mata seruan atau pengakuan saja. Wa innama al a'mal wa innama huwa bil a'mal. Tapi yang namanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah amalannya. Jadi seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan bukan ucapan saja, bukan semata-mata cuma ngaku-ngaku atau pengakuan. Fa tataqarrabu ilaihi bil a'mal salihah. Maka hendaknya engkau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang salehah, amalan yang baik. Wala tataqarrab ilahi illa bima syara'ahu. Dan jangan engkau mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan apa-apa yang Allah telah syariatkan. Fala tataqarrab ilahi bil bid'ah wal khurafat. Jangan sekali-kali engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara bid'ah dan khurafat. Khurafat itu perkara-perkara kesyirikan, hayalan-hayalan Paham ya? Naam barakallahu fikum seperti itu. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarannya perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini adalah barometer ukuran untuk amalan apa kemarin? Amalan yang zahir. Ukuran Amalan zahir diukur dengan hadis ini. Hadisnya siapa? Aisyah ummul mukminin ummi Abdullah radhiyallahu anha. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Adapun amalan batin diukur dengan hadisnya siapa? Hadisnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaitu innamal a'malu binniyat ahsan innamal a'malu binniyat wa li hadza qal oleh karena ini Allah taala mengatakan ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi itu amalan yang lebih aku sukai atau yang lebih aku cintai melainkan amalannya bagaimana amalan-amalan yang aku wajibkan atasnya jadi seorang hamba manakala mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah taala senang kalau yang dijadikan amalan tersebut adalah amalan yang Allah taala wajibkan Nah, dan amalan-amalan yang Allah Taala sunnahkan walaupun enggak wajib, itu juga Allah Taala senang. Kita lihat. Fadallah ala anna taqarruba ila Allah innama yakunu bima syara'ahu ijaban aw istihbaban. Masyaallah. Ini menunjukkan bahwasannya mendekatkan diri kepada Allah hanya saja bisa terjadi dengan amalan-amalan yang Allah Taala syariatkan, baik yang wajib maupun yang mustahab mustahab, mandub, masnun sama. Naam. Ijaban yang wajib kal furud seperti salat lima waktu. Wajib enggak? Wajib. Naam. Min ada'i shalawatul khams seperti menunaikan salat lima waktu, was zakat dan juga zakat, was sham Ramadan dan puasa Ramadan, wa haji Baitullahil Haram dan berhaji ke Naam Baitullahil Haram. Mana itu Baitullahil Haram? Apa maksudnya? Berhaji kemana kalau haji? Kalau kalau haji Ke mana? Kalau haji ke mana ke Mesir atau kemana? Ke Mekah. Nah, barakallahu fiikum. Jadi ini maksudnya adalah apa berhaji ke Baitul Haram itu Ka'bah Mekah. Wasilatul arham dan juga menyambung hubungan silaturahmi. Hadhi wajibatun. Ini adalah perkara-perkara yang wajib, wa faraid dan perkara-perkara yang Nam diwajibkan fardu, wajib itu hampir sama artinya. Aw min nawafil ta'at atau amalan-amalan yang sunnah. Amalan-amalan yang mustahab. Seperti apa? Seperti amalan-amalan ketaatan, salatul lail, salat malam, qiyamul lail. Apa hukumnya? Sunnah muakkadah. Qiyamul lail, salat malam hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Oleh karena itu kalau enggak ada udzur syar'i jangan ditinggalkan. Salat malam itu termasuk apa? E, amalan yang dikenal dengan sunnah muakkadah. Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Bahkan beliau safar pun tetap menjaga sholat malam dan sholat dua rakaat sebelum subuh. Dua sholat sunnah yang Rasulullah yang Rasulullah senantiasa menjaganya ketika mukim atau ketika beliau musafir apa itu qiyamul lail sama dua rakaat sebelum subuh eh, dua rakaat sebelum subuh karena keutamanya sangat besar Qiyamul lail, apa utamanya qiyamul lail salat malam di antaranya? Apabila qiyamul lail tersebut dilaksanakan di akhir malam seperti ke malam terakhir, pertama disaksikan oleh para malaikat salatnya. Masyhudah, disaksikan oleh para malaikat. Yang kedua, bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke mana? Ke langit dunia. Doanya dikabulkan, meminta diberi, minta ampunan diampuni, Masya Allah. Ada pun dua rakaat sebelum subuh jangan menyepelekan, jangan meremehkan. Antum tertinggal misalkan, ganti setelah sholat subuh langsung diganti. Paham ya? Karena keutamanya Pak, rakaatul fajri Khairon minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Antum tahu dunia antum? Eh sekarang ini kita di dunia ini. Paham ya? Nah, dua rakaat sebelum subuh itu keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi jangan diremehkan, disepelekan, jangan. Kalau tertinggal, gantikan setelah salat subuh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azzani wasakumullah berikutnya. Kata beliau Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala wa salatid duha dan salat duha. Antum secara tidak langsung yang antum melakukan setiap hari itu salat syuruk ketika antum habis murojaah, habis tawaran itu salat duha sebenarnya. Paham ya sebenarnya salat apa? Salat duha. Karena salat syuruk itu karena dilakukan setelah matahari terbit. Tapi terbitnya ketika kapan? Bukan ketika saat terbit enggak boleh haram. Ketika matahari terbit langsung antum salat haram. Tunggu dulu sampai apa? Setinggi tombak. Paham ya? Eh? Diperkirakan setinggi tombak. Nah, setinggi tombak itu ya sebagian mereka mengatakan nah barakallahu fikum sehasta. Ya seginilah ukurannya kurang lebihnya. Paham ya? Nah, jadi kalau memperkirakan yang kira-kira sudah matahari sudah naik, sudah bisa. Tapi kalau awal muncul jangan. Karena awal muncul, awal terbit termasuk larangan yang sangat keras. Karena ada ada berapa larangan keras? Tiga. Yang dua ringan, totalnya lima. Lima waktu dilarang untuk sholat. Pertama ketika habis sholat subuh. Kedua habis sholat asar. Yang yang dua ini ringan. Yang tiga ini larangan keras, yaitu ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, ketika matahari di tengah-tengah. Oleh karena itu kalau duhur nunggu apa namanya? Zawal. Matahari tergelincir ke arah barat dari tengah-tengah. Nah, kalau tengah-tengah biasanya bayangannya kan nggak nampak. Bendanya berdiri gini ya kelihatannya karena bayangannya. Nah, nunggu zawal dulu. Sehingga nanti bayangannya ke arah mana? Ke arah barat atau timur? Timur. Nah, ya nampak nanti kan nah itu. Nunggu sawal dulu. Kalau di tengah-tengah nggak boleh. Paham ya? Kecuali kalau sholat apa? Ah Abdurrahman dikenal dengan sholat apa yang bisa membatalkan waktu-waktu larangan ini? Antum? Abdurrahman? Awa, Aslan. As-salawat dawatul asbab. sholat salat yang memiliki sebab. Contohnya, ketika matahari terbenam kok ada jenazah, harus sholat saat itu. sholat enggak masalah. Antum masuk masjid mau duduk, Kok pas bertepatan matahari tengah-tengah ya? Antum mau duduk tahiyat masjid misalkan, salat ada sebabnya. Tapi kalau menyengaja, wah ana mau salat ini. Nanti kalau pas matahari tengah-tengah ana salat, nah itu enggak boleh haram. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fiikum. Ikhwani fi din azza wa mullah diingat-ingat lima waktu yang dilarang untuk salat tadi itu. Tiga larangan keras, dua larangan ringan. Larangan keras kapan? Ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, ketika matahari di tengah-tengah larangan keras. Larangan ringan ketika habis subuh sama ketika habis asar. Paham ya? Lima waktu ini upayakan eh? nah barakallahu fikum dipahami, dihafalkan enam. Kita lihat di sini warrawatib allati ma'al faraid dan juga salat-salat sunnah yang bersama salat wajib seperti qabliyah, ba'diyah itu dijaga. Karena kenapa sih fungsinya? Untuk penambal, menambal, menambal kekurangan-kekurangan salat kita yang kita lakukan pada sholat wajib. Kan kita nggak bisa memastikan sempurna kan? Sholat wajib yang kita lakukan walaupun sekhusyuk apapun itu kan nggak bisa memastikan sempurna. Nah, ditambal kekurangan-kekurangan tersebut dengan adanya sholat apa? Sholat sunnah, pa'belia sama ba'diyah. Mahum sholat. Jadi fungsinya itu besar. Sholat qabliyah, ba'diyah jangan antum remehkan. Jangan antum sepelekan, tapi apa? Diingat-ingat, dilaksanakan. Ini bagus sekali nih nasihatnya. sholat duha Kapan itu salat duha? Ya tadi itu diawali ketika matahari terbit. Nah, barakallahu fikum setinggi tombak eh, sampai sebelum zawal. Itu waktu duha. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Hadi nawafilu laisat wajibatan. Ini adalah apa? Amalan-amalan sunnah bukan wajib. Innama hiya mustahabbatun wa mukammilatun lil faraid wa ziyaratu khair. Akan tetapi ini adalah amalan-amalan sunnah penyempurna terhadap amalan-amalan kewajiban dan tambahan kebaikan. Paham Jadi amalan-amalan kebaikan itu banyak sekali, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah jangan disepelekan. Yang wajib kan harus dikerjakan, kan itu. Nah, kita lihat kata beliau di situ, "Fala bagilin muslim an yaqtasira 'alal al-fara'id", maka enggak selayaknya bagi seorang muslim untuk apa? meremehkan atau mencukupkan diri dengan amalan-amalan yang wajib saja tapi harus diiringi dengan amalan-amalan yang amalan sunnah, amalan-amalan tambahan diiringi sebagai apa penyempurna. Karena kalau nggak diiringi dengan amalan-amalan sunnah, dikhawatirkan masih apa? Masih berlubang amalan-amalan kewajiban tersebut. Nah, kita lihat Bal alaihi an yatazawwada minan nawafil aidha. Bahkan wajib atas orang tersebut untuk menambah bekal, eh, mencari perbekalan dari amalan-amalan sunnah juga. Fahadahu huwa waliyullah. Nah, maka inilah yang dikenal wali Allah Azza wa Jal. Alladhi taqarrabu ilaihi bil faraid wa nawafil. Yaitu orang-orang yang mendekatan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib dan juga amalan-amalan sunnah. Qala Allah Ta'ala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya." Dan tidaklah hambaku mendekatan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai. Dalla ala anna Allah yuhibbul a'mal as-salihah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah taala mencintai amalan-amalan saleh, kama annahu yakrah al-a'mal as-sayyi'ah, sebagaimana Allah taala membenci amalan-amalan yang jelek. Wallahu yuhibbu wa yabghadu wa yakrahu wa yaskhatu kama yaliku bi subhanahu wa ta'ala. Masyaallah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang mencintai dan membenci dan nah, marah dan juga murka sebagaimana yang layak bagi nam yang layak apa dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala itu bisa marah, murka, benci, cinta, tapi sesuai dengan apa? keagungan Allah Subhanahu wa taala, enggak serupa dengan makhluk. Naam. Qalu wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil dan ucapan dalam hadis tersebut Allah telah menyatakan dan masih senantiasa terus menerus hambaku mendekatan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hada fihi al-hasu 'ala nawafil. Di sini ada dorongan, motivasi, anjuran untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Jadi amalan-amalan sunnah jangan disepelekan. Sampai sampai para ulama apa? Na barakallahu fikum talabul ilmi min afdhalin nawafil min afdhalin nawafil ibadah. Mencari ilmu itu termasuk apa? Termasuk amalan ibadah sunnah yang paling afdal. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi kalau misalkan taruhlah nah berseberangan dengan puasa, puasa sunnah ya, atau berseberangan dengan nah barakallahu fiikum amalan-amalan sunnah yang lainnya, talabul ilmi itu yang paling afdal. Min afdhali nawafil ibadah talabul ilmi. Termasuk amalan-amalan ibadah yang sunnah yang paling afdal adalah mencari ilmu. Karena dengan ilmu orang faham, kan itu. Dengan ilmu orang akan faham dan mengenal mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat lagi berikutnya. Li'anna fiha wa alla yazhad al-insan fiha dan hendaknya orang itu tidak meremehkan, tidak merasa zuhud dengan amalan sunnah Paham ya? Karena amalan sunnah jangan diremehkan. Antum beramal sunnah walaupun sedikit, itu jauh lebih baik daripada amalan bid'ah. Sampai-sampai diungkapkan oleh seorang sahabiyun janil kalau tidak salah itu ungkapannya Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, "Al-iqtisadu bis-sunnah khairun minal istihati bid'atin." Apa artinya? Sederhana dalam sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Paham ya? Jadi walaupun amalan sunnah sedikit yang antum lakukan, itu jauh lebih baik daripada amalan yang banyak tapi bid'ah. Paham ya? Taruhlah antum sekarang mencabuti bulu ketiak sunnah enggak? Sunnah. Ada orang di tetangga antum tahlilan seribu kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha. Seribu kali. Antum santai gini. Nyabuti bulu ketiak, mana yang afdal kira-kira? Ah, Aba Ahmad. Naam. Antum mengamalkan sunnah. Yang tadi yang seribu kali bid'ah yang diamalkan. Itu maksud daripada ucapan ucapan Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Al-iktisadu fis sunnah khairun minal istihadi fil bid'ah. Itu ucapan beliau. Al-iktisadu fis sunnah khairun minal istihadi fil bid'ah. Sederhana dalam as-sunnah itu lebih baik daripada sungguh-sungguh tapi dalam kebitahan. Atau melihat orang-orang itu sungguh-sungguh enggak? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti setelah itu istirahat, ada makanan, ada minuman, ya enggak? Nambar kalau fiikum sungguh-sungguh sekali, tapi dalam bitah antum santai. Nyabut dulu ketiak, nyukur kumis. Masya Allah sunnah kan itu. Sederhana tapi sunnah. Nah, itu sekedar selingan faedah barakallahu fikum wa habidakumullah. Nah, Anak pernah dinukilkan kisah seperti ini yang semakna dan ini. Jadi dulu kisahnya itu nah ada orang dituduh majnun dia, dituduh gila. Karena apa? Karena dia nah, dibilang nggak sopan dia. Kenapa nggak sopan? Orang pada melakukan ritual bid'ah, dia lewat nyabut bulu ketiak ini dia. Dianggap sama orang-orang itu nggak sopan. Akhirnya dia komentar, "Justru kalian tuh yang nggak sopan dengan Rasulullah SAW." Lah kenapa kalian melakukan bid'ah? Anak kami melakukan sunnah. Maksudnya itu orang-orang tadi yang melakukan bid'ah tadi itu negur sama si fulan tadi yang nyabut buruk ketiak di hadapannya tadi itu nggak sopan itu katanya. Akhirnya yang mencabut bulu ketiak tadi mengatakan kalian tuh yang nggak sopan dengan Rasulullah SAW. Amalan kalian tuh amalan bid'ah, sedangkan amalan yang aku lakukan amalan apa? Sunnah. Terdiam mereka. Menunjukkan bahwasanya amalan sunnah itu sedikit tapi masya Allah. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Kata beliau, Li'anna fiha khairan katsira. Dikarenakan di dalam amalan sunnah terdapat kebaikan yang banyak. Wan nawafilu, nawafil. Na barakallahu fikum. Eh, jamak dari apa sih nawafil itu? Jamak dari nafil, nafilah. Paham ya? nawafil? Jam'u nafilatin, jamak dari nafilah. Wa ziyadah amalan-amalan tambahan, yakni ziyadatun alal faraid, amalan-amalan tambahan di atas amalan-amalan kewajiban. Ada sholat lima waktu itu amalan wajib. Di samping itu ada qabliyah, ada ba'diyah. Itu namanya nawafil. Amalan-amalan tambahan yang fungsinya untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Karena sholat wajib yang kita lakukan, kita nggak bisa memastikan sempurna. Pasti kekurangan ada, kadang nggak khusyuk, ya nggak? Kadang kita terfikirkan pikiran yang lain, sehingga disempurnakan ditambal dengan amalan apa? Amalan nawafil dari itu. Salat qabliyah, ba'diyah, jangan sampai diremehkan. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Summa qala subhanahu, kemudian Allah telah menyatakan dalam hadits qudsi itu, hatta uhibbah, Allah. Kalau seorang hamba terus-menerus melakukan amalan sunnah sampai-sampai Allah taala mencintainya bayangkan mencintai hamba tersebut hada fihi isbatul mahabbah lillahi azza wa jal di dalam hadis ini terdapat penetapan sifat mahabbah untuk Allah subhanahu wa taala karena Allah taala mencintai Allah subhanahu wa taala mencintai wa annahu yuhibbu ibadahu salihin dan bahwasanya Allah taala mencintai hamba-hambanya yang saleh wa yuhibbul a'mal salihah dan juga mencintai amalan-amalan yang salihah di antara dalil yang menunjukkan Allah taala memiliki sifat cinta apa diantaranya? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalil yang lainnya lagi, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dalil yang lain lagi. Apa lagi? Hah? Wallahu yuhibbul muhsinin. Paham ya? Enggak masalah simpel padat tapi ada lafaz mahabbah di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Ada enggak tingkatan kecintaan yang lebih daripada mahabbah? Apa namanya? Khaulah. Al-khullah. Namanya al-khullah. Nah, siapa di antara orang atau manusia yang mendapatkan gelar eh, kecintaan yang tinggi ini al-khullah ini siapa? Semua orang atau hanya beberapa orang saja? Eh? Dua orang Nabi, siapa dan siapa? Nabi Muhammad sama Nabi Muhammad itu mana? Nabi Ibrahim sama? Yakin? Ayo enam. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih? Ittakhadha ittakhadha Allah Ibrahim khalila kama ittakhadhaniya kama ittakhadhaniya Allah khalila. Wa law kuntum muttakhidan min hadil ummah khalilan la takhattu Abu Bakrin khalila. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ittakhadan ittakhadannya Allahu khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Lau kuntum muttakhidan min ummati khalila la takhattu Abu Bakrin khalila. Apa artinya? Allah taala telah menjadikan aku khalil sebagaimana Allah taala menjadikan Ibrahim khalil. Khalil itu kekasih, mendapatkan kecintaan yang lebih Paham ya? Kalau seandainya aku menjadikan dari kalangan umatku ini khalil, niscaya kata Rasulullah siapa yang jadikan khalil? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi enggak ada lagi. Setelah itu enggak ada lagi yang ada hanya mahabbah al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Nah, kita lanjutkan lagi. Wa dalla ala anna al-a'mal as-salihata tusabbibu mahabbatallahi lil 'abdi, masyaallah. Ini juga menunjukkan bahwasanya amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan sebab Allah taala mencintai hambanya. Faidah kunta turidu an yuhibbakallah, apabila kamu ingin mendapatkan kecintaan Allah, Allah taala mencintaimu, Faakhir aktsir perbanyaklah amalan-amalan ketaatan. Sampai-sampai para ulama bagaimana mengatakan? Nah, barakallahu fiikum. Asy-sya'nu kaifa yuhib wa laysa kaifa yuhib. Atas makna itu. Nah, maksudnya bagaimana? Yang paling terpenting itu bagaimana orang itu dicintai, bukan dia mencintai. Kita mungkin mencintai Allah bisa, cuman Allah Taala cinta enggak dengan kita. Paham ya? Jadi yang jadi patokan itu bagaimana caranya Allah Taala cinta dengan kita, bukan cara bukan apa bukan kita hanya sekedar ngaku cinta gitu ya. Nah, jadi yang paling terpenting bagaimana caranya Allah Taala mencintai kita, bukan caranya kita mencintai. Paham ya? Nah, bukan sekedar ucapan kita cinta, tapi apa? Tapi bagaimana caranya Allah Taala mencintai kita? anak barakallahu fikum dengan amalan-amalan soleh tadi itu. Fa idza kunta turidu an yuhibbakallah fattabi'ir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kamu ingin Allah taala mencintaimu, maka ikutilah rasul. Cara sebab seorang hamba agar mendapatkan kecintaan Allah mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum masyaallah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian itu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jadi Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau diperintahkan, kalau memang umatmu itu benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasulullah. Paham ya? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan niscaya Allah taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bayangkan, mendapatkan kecintaan dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allah subhanahu Allah taala berfirman, "Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabdhu biha wa rijlahu allati yamshi biha." Bayangkan. Seakan-akan menyatu, seakan-akan ya, ya. Tapi itu pendapat yang keliru yang mengatakan Allah telah menyatu dengan makhluknya. Pendapat kelompok sesat dari kalangan siapa yang mengatakan Allah telah menyatu dengan makhluknya? Allah telah berada di dalam makhluknya? Pendapat kelompok apa ini? Siapa yang ingat? Antum ingat? Antum? Ada dua kelompok, kelompok sesat berbahaya dan bisa dikatakan dua kelompok ini sangat-sangat bahaya sekali. Mengatakan Allah Taala itu menyatu dengan makhluknya atau Allah taala itu berada di dalam makhluk tersebut. Kelompok apa? Ingat ya, Antum? Sufiyah masih umum, ada yang lebih khusus lagi. Antum Ash Ibrahim? Mufawidah. mau itu lain lagi itu mufawidah. Jangan campur-campur. Ayo. Abdullah, tafadhal. Ittihadiyah satunya. Antum tambahin lagi Abdullah satunya. Antum? Apa? Ittihadiyah sama Wahdatul Wujud sama. Apa satunya lagi? Sering tak sebutin kalau enggak salah. Atau masih ingat? Hululiyah, ahsan. Ini al-hululiyah sama Nam ittihadiyah. Paham ya? Ittihadiyah mengatakan Allah taala menyatu dengan makhluknya, wahdatul wujud. Paham ya? Kamu ya Allah, Allah ya kamu gitu loh. Nah, ngerti kan? Seperti itu. Nah, barakallahu fiikum sampai-sampai dikatakan ma fil jubbah illallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Maksudnya bagaimana? Termasuk ulama mereka yang mereka agungkan, nah barakallahu fiikum Ibnu Arabi mengatakan ma fil jubbah illallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Maksudnya apa maksudnya? Dia sendiri ngaku Allah itu loh. Paham ya? Kan parah. Kamu ya Allah, Allah ya kamu gitu loh. Itu ittihadiyah. Kalau al-hululiyah, hulul itu Allah Taala itu berada di dalam makhluk itu. Makhluk itu ya makhluk tapi di dalamnya ada Allah gitu loh. Ya sama sebenarnya menyatu. Cuman bedanya kalau ittihadiyah itu benda ini ya Allah gitu loh. Allah itu ya benda ini gitu loh. Parah. Al-hululiyah ini memang makhluk, cuman di dalam makhluk itu ada Allah. Allah musta'an. Kedua-duanya apa? Kelompok yang parah dan keliru. Jangan diikutin barakallahu fikum. Nah, apa terus apa maknanya ini terusan? Maknanya apa kita lihat? Apabila aku sudah mencintai hamba tersebut, maka aku adalah pendengarannya, aku adalah penglihatannya, aku adalah tangannya, aku adalah kakinya, bayangkan. Seakan-akan nempel seakan-akan, tapi kita lihat maknanya. Bi makna annallaha yusaddiduhu fi hadil umur. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kelurusan membeli, memberikan apa? kelurusan di dalam perkara-perkara ini. Maksudnya bagaimana? Pandangannya lurus, pendengarannya lurus, tangannya lurus, kakinya lurus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya semua perbuatannya itu lurus di atas kebaikan. Kalaupun mendengar mendengar kebaikan, kalaupun melihat melihat kebaikan, kalaupun memegang dengan tangan memegang kebaikan, kalaupun dia Berjalan kaki, berjalan menuju kebaikan itu maksudnya. Diberikan kelurusan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat. Fala yang illa ila ma yurdillah, maka dia tidak melihat. Bayangkan, kalau dah Allah Taala dah mencintainya, maka hamba tersebut tidak melihat kecuali ila ma yurdillah, kecuali kepada perkara yang Allah telah ridhoi. Bayangkan, Masya Allah. Wala yasma' bi udhunihi illa ma yurdillah dan Allah taala ketika mencintai hamba tersebut maka hamba tersebut tidaklah mendengar kecuali apa tidaklah mendengar dengan telinganya kecuali apa-apa yang Allah telah ridhoi masyaallah fayaghuddu basarahu amma yuskhitullah maka hamba tersebut menundukkan pandangannya dari perkara-perkara yang membuat Allah telah murka ini termasuk perkara yang sangat mulia ini para fikum kalau Allah taala mencintai hambanya hambanya diberikan apa tadi kelurusan dalam semua urusannya. Sampai mata saja tunduk dia. Eh, tunduk nggak mau melihat perkara yang haram. Masya Allah. Nasallaha min fadlih. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wala ma'ilah ma dan tidak mendengar kepada perkara yang Allah haramkan. Wa inna ma yasta'milu hadil hawas fi azza wajal Akan tetapi hamba tersebut kalau sudah Allah telah cintai, Allah Taala sudah menjadi pelindung dan juga apa? menjadi nah barakallahu fikum penolong, memberikan kelurusan kepada hamba tersebut, apa yang terjadi? Dia tidak menggunakan hawas apa hawas panca indera. Tidak menggunakan panca inderanya kecuali apa? Nah barakallahu fikum pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna yastamilu hadil hawas fi ta'atillah azza wa jalla. Hanya saja hamba tersebut menggunakan lima nah barakallahu fikum indra hanya untuk ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Karena panca indera itu ada lima indera. Nah, pertanyaannya, antum tahu panca indera nggak, antum? Antum tahu panca indera? Lima indera. Setiap orang itu yang normal biasanya yang masuk dalam artian yang normal globalnya itu memiliki apa? Memiliki lima indera. Antum tahu lima indera? Apa? Indera apa aja? Eh? Apa namanya? Indera apa namanya? Tangan mau ngapain? Indranya dulu, nanti alatnya gampang. Ada lima indera. Antum bantu. Indra apa? Indra peraba, tangan. Terus indra perasa apa perasa? Mulut. Bibir. Apa? Ya apa? Apa alatnya apa? Lidah, Indra perasa, indra peraba. Yang ketiga, Indera pendengar apa itu? Kuping, telinga, eh telinga. Kemudian yang keempat apa indera apa namanya? Indera pernafas. Udara. <laughs> yang tepat, yang tepat hitung benar alat itu indera apa? Eh? Indera apa hitung? Apa? pencium atau pembau. Ewa, itu. Kemudian satu lagi penglihat itu apa? Mata. Itu namanya panca indera, lima indera. Paham ya? Nah, barakallahu fikum yang belum paham dipahami ya. Jadi kita secara global manusia itu memiliki panca indera tadi itu. Nah, ini kalau Allah Taala sudah mencintai hamba tersebut, hamba tersebut lima indera ini akan apa? digunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika wa yadahu allati Seperti itu pula tangannya yang dia bentangkan dengannya fala ya'khud wa yu'ti illa lillah azza wa jal. Masyaallah. Maka dia tidak memberi, tidak mengambil kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ngasih pun karena Allah, memberi pun karena Allah, tidak mengambil harta yang haram. Berikutnya La yastamil yadahu illa fima huwa min ta'atillah azza wa jal. Dia tidak menggunakan tangannya kecuali pada perkara yang itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rijluhu allati yamshi biha dan kakinya yang dia pakai itu berjalan dengannya la yamshi illa ila ma yudillah. Orang tersebut arbut, orang tersebut tidak berjalan kecuali apa? hanya kepada perkara-perkara yang Allah telah ridhoi. Fayam lil masajid. Maka orang tersebut berjalan menuju mana? Masjid. Mamiya. Berjalan menuju ke masjid. Wayam yamshi silatul arham. Dan dia berjalan untuk menyambung hubungan silaturahmi. Wayam yamshi ila azza wajal. Dan dia berjalan untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Walayam la al masareh wal mala'ib. Wa ila amkinatil fasad. Masya Allah orang tersebut tidak akan berjalan menuju tempat-tempat yang itu tempat bermain atau menuju tempat-tempat yang rusak, tempat-tempat haram karena sudah Allah taala apa? lindungi. Li'anna khutuwatihi tuktab alaih masyaallah. Karena langkah-langkahnya itu dicatat. Langkah-langkahnya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia melangkahkan kepada kebaikan dicatat dengan apa? Kebaikan. Kalau dia melangkahkan kakinya untuk kemaksiatan dicatat dosa. Seperti itu. Nah, sudah kita lewati kan? Awal dia mulai dari rumah sampai menuju ke masjid langkahnya ditatap. Sampai dia pulang pun ditatap juga dengan kebaikan. Masya Allah. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat berikutnya. Idza masya ila khairin tuktab khutuwatuhu lahu hasanatin. Apabila dia berjalan menuju kebaikan, maka dicatat langkah-langkahnya. Nah, barakallahu fiikum dengan kebaikan-kebaikan fayuwaffiquhu Allah fi sam'ihi wa yuwaffiquhu fi basarihi wa yuwaffiquhu fi yadihi wa yuwaffiquhu fi rijlihi fala yamshi wa la yakhudhu wa la yu'ti wa la yanzur wa la yasma' illa ma fihi naf'uhu 'indallah masyaallah artinya apa artinya setiap pandangan atau setiap langkah yang dilangkahkan berupa kebaikan Allah Taala berikan taufik kepada dia pada pendengarannya pada penglihatannya pada tangannya, pada kakinya, maka dia tidak berjalan, tidak mengambil, tidak memberi, tidak melihat, tidak mendengar kecuali pada perkara-perkara yang itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keistimewaannya. Na'am barakallahu fikum. Wasababu fi hadza, sebabnya kenapa? Kenapa kok lurus? Sebabnya kenapa? Kita lihat wasababu fi hadza annahu taqarraba ila Allah bil faraid summa atba'aha bin nawafil masyaallah. Sebabnya karena orang tersebut yang mendapatkan kelurusan dari Allah Subhanahu wa taala, mendekatan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian dia mengikuti dengan amalan-amalan sunnah. Jadi amalan sunnah, nawafil, qabliyah, ba'diyah jangan ditinggalkan kalau enggak ada udur. Paham ya? Maksudnya bagaimana semangat di dalam melakukannya sebagai apa tadi? Penyempurna, penambal kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib. Kita lihat Faman arada hadil maziyah, maka barang siapa yang ingin mendapatkan keistimewaan ini, maziyah, keistimewaan, fa alaihi an yuhafidha 'alal fara'id, maka wajib atas orang tersebut menjaga kewajiban-kewajiban. Wa an yataqarraba ila Allah binawafil mastatar dan hendaknya dia mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah semampunya. Amalan sunnah banyak atau tidak? Banyak sekali dan gak mungkin kita melakukan melakukan semuanya. Karena apa? Karena kita nggak memiliki kemampuan yang semuanya kita laksanakan. Hanya sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu semampu kalian. Nah, kita lihat berikutnya. Fahadi maziyatun 'azimatun. Ini merupakan keistimewaan yang agung. Wahya sahlatun liman wafaqahullah azza Wajalla. jal. Wa sa'batun 'ala man haramahullah. Masyaallah. Ini merupakan kemudahan bagi orang yang Allah telah berikan taufik kepadanya dan sulit bagi orang yang Allah telah haramkan. Contohnya apa? Amalan sunnah yang banyak orang meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum, amalan sunnah yang mudah dia lakukan tapi banyak orang meninggalkannya, yaitu libasul izar, memakai sarung. Memakai sarung itu ringan, mudah bagi yang Allah telah mudahkan, tapi berat bagi orang-orang yang keberatan. Paham ya? Berat bagi orang-orang yang keberatan karena sarung itu bisa direkayasa. Kalau antum malas ngikat, kasih kolor, selesai. Izar, paham ya? Nah, bentuknya bentuk sarung tapi kan berkolor. Enak tinggal dipakai selesai. Sunnah. Tapi kalau nah barakallahu fikum wahana enggak bisa ini. Mana kerja di bangunan masa pakai sarung? Coba. Bisa Insya Allah. Kalau udah terbiasa pakai sarung, itu rasanya enggak pakai sarung itu risih. Terutama kalau jubahnya dilepas. Paham ya? Kalau jubahnya melekat itu masih mending nggak nampak ya. Walaupun istilahnya kalau ngamal sunnah itu nggak pandang mau jubah atau nggak pakai jubah ya. Cuman hukum globalnya kalau masih berjubah itu masih mending, tapi kalau sudah berkaos, berkoko, pakai gamis, kemudian cuman pakai sirwal saja tanpa sarung itu kurang. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan apa? Ketika Sudai bin Ajlan Al-Bahili bertanya, "Ya Rasulullah, Inna ahlul kitab yatasarwalun wa la yatazirun. Ya Rasulullah, ahlul kitab itu mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud dan Nasara. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Tasarwalu wa taziru. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Wa khalifu ahlul kitab dan selisihilah ahlul kitab. Paham ya? Inilah yang disebut oleh para ulama, terkadang amal sunnah itu berat bagi orang-orang yang keberatan tapi mudah bagi orang-orang yang Allah telah mudahkan. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Jadi kita walaupun seakan-akan dohirnya sarung itu untuk selimut, tapi ternyata bisa dipakai untuk sunnah. Bisa dipakai untuk amalan apa? Sunnah. Biasakan barakallahu fiikum terutama ketika lepas jubah, ketika lepas lepas gamis misalkan, lengkapi dengan sarung, sirwal, kaos, sarung, sirwal. Insyaallah kalau terbiasa itu rasanya masyaAllah. Sekali buka aja rasanya malu, nggak enak itu ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau nggak percaya buktikan. Kalau nggak percaya buktikan. Karena ya yang sudah membuktikan merasakan kan itu. Tapi kalau belum membuktikan mungkin masa sih kayak risih pakai sarung. Nah, tebel rasanya kayaknya. Paham ya? Coba aja kalau enggak percaya. Coba aja ya. Insyaallah biidznillah ringan semuanya. Ingat-ingat ya, memakai sarung itu sangat ringan bagi Allah taala yang bagi apa orang-orang yang Allah Taala mudahkan, tapi berat bagi orang-orang yang keberatan. Allah musta'an. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Fa'alal muslim an yas'alallah salah wal hidayah wat taufiq. Tapi pakai sarung enggak wajib ya, jangan sampai salah sangka ya. Memakai sarung hukumnya sunnah bukan wajib. Sunnah itu afdalnya dikerjakan. Nah, walaupun ketika meninggalkan tidak ber tidak berdosa. Kita lihat sini. Fa'alal muslim an yas'alallah salaha wal hidayah wat taufiq. Maka wajib atas seorang muslim meminta kepada Allah kebaikan, hidayah dan taufik. Wa yasta'ina billah azza wa jal dan minta pertolongan kepada Allah. Wa la yakun 'alal 'aks mukhalifan lillahi azza wa jal. Tabi'an lil hawa, tabi'an syahwatin nafsi, tabi'an syaitanir rajim. Falyahdar min Masya masyaallah. Nasihat yang sangat bagus sekali. Jangan sebaliknya Menyelisihi Allah taala, jangan mengikuti hawa nafsunya, jangan mengikuti apa? syahwat dirinya, jangan mengikuti setan yang terkutuk. Maka hendaknya dia berhati-hati dari perkara ini. Yang diikuti adalah apa? Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Qaulu Subhanah, wa la in sa'alani la'utiyanna wa Ini termasuk hasilnya. Kalau Allah taala sudah cinta dengan hambanya, enggak usah nanya sudah. Kalau Allah taala sudah senang, cinta dengan hambanya ini hasilnya. Meminta diberi, minta perlindungan dilindungi bayangkan. Wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau hamba tersebut meminta kepadaku, sungguh niscaya aku akan memberikannya. Wala in ista'adani Dan apabila hamba tersebut minta perlindungan kepadaku, sungguh aku akan melindunginya. Tamamul hadis yufassiru awwalu awwalahu. Kesempurnaan hadis ini menafsirkan menjelaskan yang pertama, maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau Allah taala sudah memberikan kelurusan pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa? Memberikan apa saja yang dia minta. Memberikan pertolongan, perlindungan kalau dia minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. masya Allah Kita lihat. Maksudnya yang, yang mana yang ditafsirkan? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi biha bihi wa yadahu biha wa rijluhu yamshi biha wa la in sa'alani la utiyanna wa la in sta'adani la uidanna hadis akhir hadis ini potongan hadis ini perhatikan baik-baik akhir hadis ini wala in sa'alani la utiyanna wala in sta'adani la uidanna ini apa menjelaskan yang pertama tadi itu apa yang pertama pendengaran, penglihatan, tangan, kaki. Kalau Allah Taala sudah memberikan perlindungan, kelurusan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi, akan memberi apa yang dia minta. Walaysa ma'nahu anna Allah yahillu fil 'abdi wa yadkhulu fihi. Ini bantahan terhadap apa? Terhadap kelompok sesatan itu. Al-hululiyah sama apa? Al-ittihadiyah. Dan bukan maknanya bahwasanya Allah taala yahillu fil 'abdi. Bukan maknanya Allah taala itu berada di dalam hamba. Eh? menyatu dengan hamba wayat yadkhulu dan masuk di dalamnya kama takunuhu al-hululiyah wal bahaiyah qabbahahumullah masyaallah Allah musta'an sebagaimana yang diungkapkan al-hululiyah wal bahaiyah bahaiyah itu pecahan dari kelompok sufiah juga mirip pemahamannya mirip qabbahahumullah semoga Allah taala memberikan apa kejelian kepada mereka ini doa jelek ini ya maksudnya hululiyah ittihadiyah itu mengatakan Allah taala menyatu gitu loh menyatu berada di dalam makhluk tersebut. Jadi kata mereka, anak kalau ngambil ilmu nggak perlu lewat perantara, langsung ngambil ilmu dari Allah Taala katanya. Lah kok bisa? Lah anak ini Allah gitu. Allah itu ya anak katanya. Sampai separah itu bayangkan itu. Allah musta'anam. Kita lihat, inna ma'nahu anna Allah yusaddiduhu wa yu'inuhu wa yuwaffiquhu wa yahmi wa suruhu. Hada makna. Akan tadi maknanya adalah Allah Ta'ala itu memberikan kelurusan kepada orang tersebut dan menolongnya, memberikan taufik kepadanya dan menjaganya serta menolong orang tersebut. Ini maknanya. Bukan Allah Ta'ala nyatu nempel itu enggak. Jadi antum pahami baik-baik ya. Jangan seperti orang-orang apa? itihadiyah dan al-hululiyah. Kata mereka berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah Ta'ala menyatu. Kita katakan itu adalah pendapat yang batil, penafsiran yang keliru. Yang benar itu Allah Ta'ala bersama hambanya apanya? Yang bersama hamba? Pengawasannya, ilmunya. Itu yang bersama hambanya. Bukan zatnya menyatu dengan hamba. Itu keliru ya. Na'am. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.